Ramon kepada Allah Azza wa Jal semoga amalan ibadah kita, siam kita dan juga qiyam kita serta ibadah-ibadah yang lainnya itu semata-mata hanya mengharapkan ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan satu permasalahan yang penting dan penting untuk terus menerus dan sering kali untuk selalu diulang diulang dan diulang ingat bahayanya masalah ini dan juga mengingat salah pahaman dalam perkara yang besar ini itu akan berakibat kepada rusaknya ibadah dan ketenangan beribadah dan juga kehidupan bermasyarakat dan bahkan bernegara yang dijalani oleh kaum muslimin. Itu masalah terkait dengan kesalahpahaman tentang pengertian jihad. Tentunya tidak luput bagi kita semua bersama akan apa yang menimpa kita dari bencana yang besar dan musibah yang menimpa umat Islam dari perkara yang memilukan dan memalukan dari tumpahkannya darah secara brutal yang dilakoni oleh kelompok anak-anak muda yang sayangnya justru amalan yang jelek ini dan perbuatan yang jauh dari konsep ketakwaan serta nilai-nilai yang mulia dalam Islam ini oleh sebagian orang dan sebagian pihak itu mendapat legitimasi jihad dan korbannya atau pelakunya itu mendapat julukan dan menyandang gelar sebagai seorang syahid. Dan telah kita ketahui bersama bahwa negeri kita dan juga negeri-negeri yang lain dari negeri-negeri kaum muslimin termasuk juga negeri dua tanah suci Saudi Arabia mendapat bagian yang sama dari aksi teror yang serupa negeri kita saja dari peristiwa-peristiwa yang besar kita mencatat ada peristiwa bom Bali pertama, bom Bali kedua, ledakan Hotel Jaya Maria pertama dan yang kedua. Belum lagi seabrek peristiwa-peristiwa yang menggemparkan dan mengagetkan serta menimbulkan sekian banyak kerugian jiwa, harta, dan juga hilangnya keamanan dan kecemasan, menimbulkan kecemasan, dan yang paling parah menimbulkan kecurigaan. Sekarang di sini ayol hadirun kaum muslimin yang berbahagia berat pada kenyataan yang seperti ini. Negeri kita muncul dua golongan. Golongan yang ifrat di satu pihak dan yang kafir di pihak yang lain. Mereka yang menjunjung tinggi jihad hingga saking tingginya mereka menjunjung jihad mereka menjunjungnya kebablasan hingga aksi-aksi teror itu mereka syukuri. Bahkan jenazahnya disambut dengan takbir. Bahkan amalannya, perbuatannya dipuji. Dan bahkan pelakunya dijuluki sebagai pengantin. Dan julukan-julukan yang pada hakikatnya ayat hadir yang dimuliakan Allah ini tidak ubahnya sebuah propaganda seperti seorang menjajakan barang dagangan. Karena sedikit pujian ini akan menimbulkan satu kebanggaan pada orang yang mendengarnya sehingga bisa jadi ada dari manusia yang mendengarnya kemudian di keesokan harinya mulai mendukung dan ikut membenarkan paling tidak dia tidak menyalahkan dia benarkan yang mengatakan bahwa si fulan yaitu si korban dari pelaku aksi yang keji ini dia katakan orang tersebut fil jannah di surga. Dan sebagian yang lainnya dikarenakan munculnya aksi yang demikian jadi benci terhadap jihad sehingga menafikan jihad dari Islam mengatakan bahwa tidak ada jihad dalam Islam bahkan mengucap bahwa jihad adalah perbuatan yang keji, kebiadaban dan perbuatan yang buat sehingga tumbuh dalam dadanya bibit-bibit kekufuran. Dan jelas ini asyad al awal. Lebih jelek dan lebih buruk daripada perkara yang pertama. Karena memiliki syariat dari syariat-syariat Allah Azza wa Jal adalah merupakan kekufuran. Dan nah, salah satu dari pembatal-pembatal Islam. Walika bi'annahum annahum karihu ma anzalallah fa a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka Allah gugurkan amalan mereka. Tahajud yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki bekal yang cukup dan pemahaman yang memadai dari perkara jihad sehingga tidak terkait kepada haula mereka dari golongan kanan atau mereka dari golongan kiri yang bertiga di atas konsep Islam dan akidah sahihah yang benar. Maka perlu adanya pencerahan tentang hukum jihad. Dan ini adalah oleh para ulama kita. dan setiap zaman dan setiap kali terjadi aksi teror serupa, maka bayan, keterangan, penjelasan dengan ceramah, dengan khutbah, dengan buletin, dengan buku-buku yang dibagikan secara gratis yang berbicara tentang hukum jihad, itu merebak dan giat dilancarkan dan giat disampaikan kepada kaum muslimin sehingga mereka tidak terjebak pada jurang. Apakah yang kelewatan dalam menjunjung tinggi jihad sehingga menjunjung aksi-aksi teror atau mereka kebablasan sampai benci amalan jihad yang mulia yang disyariatkan dalam Islam. Ada mulia Allah Subhanahu wa taala jihad merupakan kata ganti tiga dalam bahasa Arab dari jahada jahil yang berarti bagi juhdi fi ta'atillah wa fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala itu mencurahkan al-juhud dan juhud adalah upaya mencurahkan segenap upaya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan dalam melaksanakan peribadahan kepadanya. Termasuk ketaatan adalah berperang dengan orang-orang kufar. Dan jihad ayat al yang dimulia Allah Subhanahu wa taala dengan arti yang demikian ini dengan pengertian al-qital itu sudah ada pada syariat umat-umat terdahulu. Bagaimana ada pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang jadi kemukakan yang menunjukkan bahwa jihad ini sudah ada pada syariat umat terdahulu adalah firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Maidah ayat yang ke-21. Allah terangkan tentang Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi dukhulul ardh al-muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang suci yang telah Allah tuliskan untuk kalian dan jangan kalian mundur ke belakang dikarenakan takut kepada musuh sehingga kalian menjadi orang-orang yang rugi. Dan ayat-ayat yang lain. Dan dalam syariat kita, dia menempati posisi yang tertinggi Disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala kata beliau sallallahu Alaihi Wasallam rasul amri al Islam wa amudu as salat wa dirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah pangkal segala perkara itu adalah Islam dan tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah al jihad fi sabilillah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan apabila kita membuka kitab-kitab fikih, kita akan dapat di sana bab yang berbicara tentang jihad dan jihad yang dimaksud itu adalah al-qital. Jihad yang dimaksud itu adalah memerangi orang-orang kufar. Tetapi ayat hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad dalam artian berperang yang merupakan bagian dari ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas. Dan tidak berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana ibadah salat itu memiliki syarat dan ketentuannya? Begitu pula jihad. Di dalam Allah Subhanahu wa taala memiliki syarat-syarat dan ketentuannya. Oleh karena itu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Penting sekali di sini kita mengetahui apa itu hukum jihad. Para ulama rahimahumullah, ini pendapat jumhur, mengatakan bahwa al-jihad dengan pengertian al-qital, berperang melawan orang-orang kafir, hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini disebut dengan jihad takwalat. Yaitu jihad menyerang. Yaitu mendahului musuh menyerang ke tempat-tempat mereka. Entar bu kita ya. Berarti idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqi. Apabila telah ditunaikan oleh jumlah yang cukup, maka kewajibannya itu menjadi gugur bagi yang lain. Sehingga tinggal hukum yang menjadi sunnah. ini makna dari dari fardu kifayah. Al-jihad, maka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam artian melakukan ekspansi ke negeri orang-orang kafir hukumnya itu fardu kifayah. Ini pendapat jumhurul ulama. Yang penting untuk kita ketahui ayat hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala Para ulama juga menerangkan bahwa al-jihad yaitu dalam pengertian jihad palat jihad menyerang. Ini syarat bukti syurut. Disyaratkan padanya beberapa syarat. Dan juga penting untuk kita ketahui berkenaan dengan target kasar. Dalam hal ini orang-orang kufar, karena tidak semua orang-orang kafir itu boleh jadi perang. Maka nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa al kufar nah ini hendaknya sudah menjadi perkara yang melekat dalam benak kita sehingga demikian mudah bagi kita untuk kita tularkan kepada kaum muslimin yang lainnya. Kufar itu terbagi menjadi empat macam. Ada disebut dengan kafir mu'ahid. Yang kedua adalah kafir musta'man. Dan yang ketiga kafir jinni dan yang keempat disebut dengan kafir harbi. Mu'ahad adalah mereka yang terikat perjanjian damai dengan kita. Mereka yang terikat perjanjian damai dengan kita. Seperti negeri-negeri kufar, al-mujawirah, yang bertangga dengan negeri-negeri kaum muslimin. Ada antara kita dengan mereka ikatan damai untuk tidak saling menyerang. Maka mereka haram untuk diperangi. Dan yang kedua adalah orang kafir musta'man. Itu mereka yang dilindungi dari pelancong, duta-duta besar, para pedagang, usaha-usaha negara, yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin, maka haram untuk diganggu. Dan yang ketiga adalah kafir dini. Itu orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan membayar jizyah yang baru pasti kepada perintah umat Islam. Mereka juga haram dengan itu. Dan yang keempat adalah kafir harbi. Yaitu orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Dan pembahasan tentang jihad salat, jihad menyerang, ini terkait dengan orang-orang kafir dari jenis yang terakhir. Itu yang diserang itu adalah siapa? Orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Karena dia ayuhal hadirun? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala penting juga untuk kita ketahui beberapa ketentuan. Bahwa tidak semua orang kafir harbi umat Islam menyerang mereka dengan semena-mena. Lainlah harus dilihat. Padahal hal berikut. Di antaranya bahwa orang Musafir harbi yang ingin diperangi oleh umat Islam. Yang pertama, dari sisi yang ingin memerangi. Sisi umat Islam. Dia harus dipimpin oleh seorang pemimpin. kemudian dalam hal ini. Atau raja, kalau negerinya kerajaan. Dan memiliki wilayah teritorial. Atau memiliki kekuatan. Al-Quwah, dan yang terakhir ini al-quwwah al kemampuan. Ini merupakan syarat dalam jami' ibadah. Dalam setiap ibadah. Hatta salat, sampai salat sekalipun. Hatta zakat, hatta siyam. Takut semua ibadah. Isyarat al kudrah. Disyaratkan di sana kemampuan. Begitu pula al-jihad. Dalam hal ini pembahasan kita jihad qalab. Menyerang. Nah terkait dengan kaum muslimin yang menyerang orang-orang kafir yang ada di luar negeri mereka, disyaratkan tiga hal. Ada pemimpin, yang kedua memiliki teritorial, dan yang ketiga memiliki kekuatan. Maka oleh karena itu ayat hadirin dan mulia Allah, kalau kita menilik kepada sejarah Terus sejarah Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kaitannya dengan fase ya jihad bahwa di awal-awal Islam al-jihad semua jihad itu dilarang jihad dalam Islam itu melewati empat fase yang pertama dilarang umat Islam di awal kali mereka di Mekah dilarang untuk berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuffu aydiakum wa aqimus shalah wa atuz zakat." Anlah tangan-tangan kalian, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Gimana? Kenapa demikian? Apakah mereka tidak memiliki pemimpin? Mereka memiliki pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tidak memiliki wilayah. Dan mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka seperti itu baik, lemah. Baru setelah mereka pindah ke Madinah. Islam pindah ke Madinah. Dan memiliki pendukung, kekuatan. Baru setelah itu, dan ini fase yang kedua. Itu al-idn. Izinkan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dalam Al-Quran Karim pada surat Al-Hajj ayat 39, "Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nakrihim laqadir." Telah diizinkan. Ini fase yang kedua. Baru diizinkan. Bagi orang-orang yang diperangi bahwa mereka telah dizalimi dan sungguhnya Allah Maha mampu untuk membela mereka. Terus setelah itu diperintahkan kepada mereka Alkitab. Nah, ini fase yang ketiga. Kan tapi bukan perang yang menyeluruh kepada orang-orang kafir. dan memerangi orang-orang yang memerangi mereka dan menahan diri dari orang-orang yang tidak memerangi mereka. Dan ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang 190. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan kalian melampaui batas. Karena sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Harus setelah itu tidak ini pasal yang keempat diperintahkan untuk memerangi jami'ul kuffar, seluruh orang-orang kafir. Bila kalau bismillah. orang rangka untuk menyingkirkan kalimat Allah dan ini yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah pada ayat yang 19. Fa'idan salakal ashurul hurum faqtulul musyrikina lahum kulla ila akhir ayat. Maka apabila telah berlalu bulan-bulan suci, maka perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian dapati mereka. Kesyahid yang kita mau dari penyampaian ini bukan ini bahwa kita memerangi orang-orang kafir dalam hal ini menyerang mereka terlebih dahulu itu yusabu fil qudrah disyaratkan di sana al qudrah kemampuan dan apabila umat Islam tidak memiliki kemampuan maka gugur kewajiban ini dari mereka dan ini yang dialami oleh umat Islam pada zaman sekarang ini seperti yang dipatwakan oleh para ulama kita seperti Syekh bin Bar, Syekh al bani dan Syekh Al-Ajaini serta yang lainnya dan ingin disepakan oleh orang-orang khawatir mereka dengan berbagai macam dalih berupaya untuk menepis bagaimana yang bisa setiap kita melihat di situ situs mereka, di siaran-siaran mereka, di selebaran-selebaran mereka yang menyerukan untuk memerangi orang-orang kafir dengan cara yang serampangan dan mengatakan bahwa kaum muslimin itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan dan mereka tidak rela kalau umat Islam dikatakan tidak mampu sehingga mereka memiliki dalih untuk menangani orang-orang kafir. Kita kembali kepada pembahasan kita ayat al dan mulia Allah. Jadi al jihad hukumnya kalau antum ditanya ah hukum jihad apa hukum jihad maka apa jawabnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan ini disebut dengan jihad apa? Jihad sekolah. Jihad menyerang. Ekspansi. Itu mendahului orang-orang kafir menyerang ke negeri-negeri mereka. Dan pada umat Islam disyaratkan syarat-syarat ini oh, tadi. Memiliki pemimpin, memiliki wilayah, dan yang ketiga mereka mampu. Kemudian terkait dengan orang-orang kafir disyaratkan dalam merangi mereka untuk kita mendakwahi mereka dahulu. Tadi ya. Ini terserah dalam banyak hadis. Dalam mereka orang kafir, bahwa umat Islam itu disyaratkan untuk mengajak mereka dulu kepada Islam. Jadi nggak langsung diserang. Kemudian yang dilakukan oleh anak-anak muda yang dengan berbekal apa yang mereka punya, kemudian menyerang target-target yang katanya adalah simbol Amerika, dari situ mereka mengatakan mereka telah berjihad di jalan Allah. Dengan mereka langgar semua ketentuan-ketentuan ini. Makanya ayat hadirin mulia Allah, tidak ada pada mereka ulama. Tidak ada seorang pun dari ulama yang membela mereka, yang ada di dalam barisan mereka. Sedang itu sebut seperti Syekh bin Bas, Syekh bin Bas, mereka campakkan satuan. Syekh Al-Albani, apalagi Begitu pula Syekh al Dari para ulama yang mereka hak bahwa mereka adalah ulama. Karena kita tidak mengenal istilah pemisahan, dikotomi. Ini ulama kita pikir sedangkan ini ulama jihad. kalau ulama mereka berbicara dalam setiap disiplin ilmu mereka ada karyanya. Mereka ada bagiannya. Mereka ada andil di situ. Ada bagiannya dalam memberikan pencerahan kepada umat. Dalam masalah taharah, untuk melihat bagaimana para ulama yang kami sebutkan. Mereka memiliki andil itu, Dalam masalah salat, dalam masalah puasa, dalam masalah zakat, dalam setiap lini ibadah umat Islam mereka ada. Begitu pula dalam masalah jihad. Akan jadi seperti Aiman Al-Zawahiri, seperti Usama bin Laden yang dikatakan sebagai syekh sekarang nggak mau disebut Usama bin Laden dengan harus diandal-andali kalimat syekh. Anda bisa temui itu Jabir yang ada di RW sini. Yang ikut grupnya Aman Abdurrahman. Kalau menyebut Usama, mereka sebut syekh Usama. Usama Nah. nah, hanya berbicara masalah jihad. Dalam masalah ilmu, disiplin ilmu yang lainnya, mereka mau. Kemudian mereka maka kalau dalam masalah jihad, kami ada ulamanya. Kalau dalam masalah fikih, kami ada ulamanya. Ada al hadirun, pola yang seperti ini, pola ahli juga. Maka, ini dukung billah, ya. kita mohon perlindungan kepada diri kita juga. Antum sekalian dari pola-pola Indonesia. Mengambil fatwa atau putusan itu yang sesuai dengan hawa nafsu itu. Kalau sesuai diambil, kalau nggak sesuai cari yang lain. Ada kalau maksudnya keguruan dan su stabil, jangan yang jelek. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kita kembali aja hal yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Al-kuffar dalam masalah jihad salat, jihad menyerang mereka ini. Itu langsung diserang. Tidak langsung diserang. Bahkan kalau terikat antara kita dengan mereka perdamaian. Karena antara kaum muslimin dan orang kafir dalam masalah perdamaian ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, tidak ada antara kita dengan mereka perdamaian apapun. Keadaan yang kedua, ada antara kita dengan mereka perdamaian. Maka yang wajib bagi kita umat Islam adalah menjaga. Selagi mereka menjaga. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Inna Allah la yuhibbul Inna Allah yuhibbul muttaqin. Maka selagi mereka istiqomah menjaga janji mereka, jagalah janji kalian dengan mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertakwa. Maka menjaga perdamaian dengan mereka, selagi mereka menjaganya, itu termasuk dalam konsep ketakwaan. Keluar dari itu, di luar konsep ketakwaan. Maka aksi-aksi yang seperti itu bagaimana bisa dikatakan sebagai bomnya bom jihad? Orang yang mati sebagai mati syahid? Tapi tidak menginginkan munculnya nama-nama baru. Munculnya dani-dani baru. Caranya bagaimana? Harus ada pencerahan. Dan ini harus terus menerus diulangi. Bahkan perkara ini atau membahas seperti ini termasuk bagian yang penting di zaman-zaman seperti kita sekarang. Dan kondisi yang ketiga, ada antara kita dengan mereka ikatan perdamaian, tapi kita khawatir mereka khianat. Seperti misalnya perjanjian damai kita dengan Singapura. Tapi mereka diam-diam mengintai kita, diam-diam mengintai kita, diam-diam mengintai kita. Maka dalam kondisi yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala atur. Dalam ayatnya Allah tabaraka wa taala berfirman, kata Allah tabaraka wa taala, "Fa imma taqafanna min qaumin khiyanatan fanbud ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin." Maka apabila kalian khawatir mereka khianat kepada kalian. Ya, terikat perjanjian namanya dengan mereka. Tapi jangan takut. Kalau mereka melanggar tiba-tiba. Maka kita juga nggak boleh langsung serta-merta menyerang mereka. Dan apa yang wajib dari kita? Yang wajib dari kita adalah kan sambut ilahi kau, Kasih tahu dulu mereka. Selain ini tidak ada antara kami dan kalian perjanjian apa. Baru setelah itu kalau kalian ingin menyerang mereka, Kan Sambut ilahi kau. Mulai Allah katakan, Inna Allah yusimbul Kaini, semuanya Allah tidak mencintai orang-orang yang khianat. Ini menunjukkan bahwa menyerang mereka dengan diam-diam. Seperti yang terjadi pada 17 Juli 2009 Ina ghaflah Di saat orang-orang lalai Memang nah, bukan kondisi kondisi perang Semua orang sibuk pergi ke kantor Di pagi hari Jangankan yang di kuningan Kita yang duduk dalam rumah saja kaget Terjadinya peristiwa seperti itu Orang dalam keadaan tidak tahu nah Orang tahunya tidak ada apa-apa, tiba-tiba mereka menjadi korban. Kemudian yang melakukannya mengatakan bahwa ini dalam rangka merangi Amerika. Masya Allah. alam kesiangan. Ayo hadir mulai Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Dengan mereka yang terikat janjian namanya dengan kita. Kalau kita khawatir kiamat. kita masih disuruh untuk memberitahu dulu kepada mereka bahwa tidak ada antara kami dan kalian perjanjian apa-apa. Baru ketika itu kita dibolehkan menyerang Lantas bagaimana amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka dari aksi-aksi teror yang kemarin ataupun yang sebelumnya itu bisa dijadikan sebagai jihad. Bahkan Allah katakan, Inna Allah yuhibbul ini. Sungguhnya Allah tidak menindai orang-orang berbuat khianat. Ini bagian dari pengkhianatan. Orang yang mati dalam amalan seperti itu bukan mati syahid. Bukan mati syahid. Dan amalannya keluar dari konsep ketakwaan, ketaatan, Walaupun mereka menyangka bahwa mereka dijemput oleh bidadari di surga. Walaupun. Allah wa'alam siapa yang menjemputnya? Hanya Allah yang mengatakan. Ilahil hadirun. Yang pertama dalam menyerang mereka. Ini terkait dengan jihad talab tadi. Yang hukumnya fardu kifayah. Yang ketentuan telah saya jelaskan. Yang pertama harus mengajak mereka dulu kepada Islam. Kalau mereka masuk Islam, tak boleh Islam. Oke, saya masuk Islam. Ada mereka. Nah, maka jika itu tahan tangan-tangan kalian. Baik. Kalau mereka menolak, minta mereka bayar dia, bayar putih. Kalau mereka bayar, kan, seperti yang kita tuntut dari mereka, nggak boleh kita serang mereka. Ini kondisi yang kedua. Kalau mereka menolak, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fasta'in billah Maka mintalah pertolongan kepada Allah Perangi mereka syarat dengan syarat kalian mampu. Dengan syarat kalian kalian mampu. Sekarang bagaimana umat Islam jadi katakan mampu? Membebaskan. Nanti kan? Bagaimana umat Islam jadi katakan mampu merangi orang-orang kafir? Yang paling besar, negara yang paling besar sekarang ini, Amerika. Bagaimana bisa dikatakan mampu umat Islam menyerang mereka? Menghantam mereka, menyelamatkan negeri Palestina dari cengkraman Yahudi saja. Umat Islam, dunia Arab, umat Islam secara keseluruhan tidak mampu. Maka apa bagian, apakah termasuk dari sikap fitnah Langkah yang bijak. Kalau umat Islam dalam kondisi menyelamatkan negeri Palestina dari cengkraman Yahudi yang tidak mampu, apa termasuk dari sikap yang bijak, langkah yang hikmah memerangi pemerintah-pemerintahnya, menjadikan kepala negara sebagai sasaran dari teror, target sasaran, atau menghilangkan kepercayaan kaum muslimin terhadap pemerintahnya, bukankah yang hikmah dan bijak adalah justru menguatkan umat Islam negeri, mengembalikan kepercayaan umat Islam, rakyat kepada pemerintahnya, sehingga ibadah bisa dijalankan di mana saja. Sehingga keimanan bisa dipupuk di mana saja. Sehingga umat Islam, walaupun belum memiliki kekuatan dalam arti persenjataan, mereka memiliki sebab yang paling utama dan ini aham, ini paling penting, yaitu kekuatan iman. Itu kekuatan, kekuatan iman. Ini faktor utama dalam mencapai Dan Mencapai kemenangan. Tapi kalau umat Islam sedikit-sedikit menguasai pemerintahannya, Hingga akhirnya rakyatnya tidak percaya kepada pemerintahnya. Kekacauan yang mana? Yang lainnya melakukan teror. Apakah kepada Amerika? Dalam negerinya. dalam negeri Islam sendiri. Apakah menjadikan kepala negara sebagai target sasaran? Sehingga umat Islam dakwahnya diberangus. Masjid-masjid ditutup. Pengajian-pengajian diawasi. Antas bagaimana kita bisa menyiapkan kekuatan yang sungguhnya. Dan bagaimana pula kita bisa menyiapkan kekuatan iman dalam kondisi ini. Makanya al yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benarnya masih banyak pembahasan seputar masalah ini yang ingin saya sampaikan tapi berhubung uh, waktu yang batasi kita.